بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن إسنان الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً Fasa'ala an a'lami ahli al-ardi Wa dulla ala rahib Fa'atahu faqala innahu qatala tis'atun wa tis'ina nafsan Tis'atan Tis'atan Tis'atan wa tis'ina nafsan Fahal lahu min tawbah faqala la Faqatalahu fakammala bihi mi'a Thumma sa'ala an a'lami ahli al-ardi Wa dulla ala rajulin alimi, Faqala innahu qatala mi'a nafsin فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرضك انطلق انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه الملائكة ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة الأدب إنه لم يأمل خيرا قط فأتاهم ملك أدنى فهو فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي فأتاه ملك في سورة الآدم فجعله بينهم أي حكما فقال قيسوا ما بين أرضين فإلى أيتهما كان أدنى فولوا فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته الملائكة الرحمة متفق عليه وفي رواية في الصحيح فكان إلى قرية صالحة أقرب منها بشبر فجئل من أهلها وفي رواية في الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقال كيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له وفي رواية فتأى بستره نحوها بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وسلم الحمد لله وعلى آله وصحبه من والاه عن أبي سعيد Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri lanhu an Nabi sallallahu an Nabi la sallam qal Kana fi man kana qablakum ada di dalam orang yang sebelum kamu yakni umat sebelum umat Muhammad rajulun seseorang kota latis atan wa ina nafsan membunuh 99 jiwa Oh, orang dulu itu 99 jiwa tadi itu adalah sudah jahatnya setengah mati sekarang lebih jahat lagi ya bisa membunuh dengan bom atom ratusan ribu jiwa. Hah? Ratusan ribu jiwa dan itu pun dianggap adalah pahlawan. Anda lihat bagaimana mereka tadi itu sudah membolak-balik. Nah, jadi ini propaganda daripada Yahud, Amerika, ya, Nasoro mereka menganggap bahwa membunuh dari mereka itu keadilan tapi kalau ada umat Islam yang membunuh adalah teroris kita nggak senang dengan adanya teroris tapi mereka telah memutar balikkan. coba kalau kita mau lihat yang membunuh Jepang dengan menjatuhkan bom atom sehingga ratusan ribu yang mati di Nagasaki dan Hiroshima itu siapa? Kemudian yang membunuh warga Irak dengan menghujani bom-bom yang begitu hebat itu siapa? Yang, yang membunuh di Afghanistan dengan menyerang mereka itu siapa? Yang mengirimkan bom bahkan bom yang dilarang oleh PBB ada di jalur Gaza sehingga anak-anak kecil hancur semua macam mukanya dan badannya tapi mereka masih hidup itu siapa? Yang membunuh dan menyerang Irak itu siapa? Yang menjajah dunia, menjajah Indonesia, menjajah yang lainnya, itu siapa? Mereka orang-orang Eropa, Inggris, Amerika, tapi mereka tidak ada satupun yang dikenal sebagai teroris. Ini beratus-ratus tahun mereka telah membuat kerusakan di atas bumi loh ini. Tidak dikatakan teroris. Kemudian urusan dalam negeri orang Hah? dicampur adukkan, dituduh ada bom kimia, ada itu sampai dihancurkan, di bom itu dan ini tidak dikatakan teroris. Model enggak? Lu kok bisa terkesan demikian? Terkesan demikian karena memang media udah dikuasai. Media udah dikuasai. Sebenarnya mereka itu penjahat dunia. Mereka itu adalah penjahat dunia. Anda bisa lihat sejarah. Anda bisa lihat sejarah. Senjata Indonesia mulai dulu sampai mulai dulu siapa? Yo Belanda, Eropa, Portugal, Eropa, Inggris, Semuanya tadi itu adalah sama sekutu semuanya. Mereka orang-orang jahat, mereka orang-orang orang-orang jahat. Nah, karena itu jangan kita mau percaya selakan itu. Kita nggak seneng dengan ada gerakannya Samudra, Emrozi atau yang lainnya, apalagi mereka mensyirik-syirikan umat Islam. Kita nggak seneng, cuma yang dibunuh itu cuma berapa ratus dan mereka sudah berapa ribu. Berapa juta sudah yang dibunuh sama mereka. Kok nggak dikenal teroris mereka? Oh, penjahat mereka itu penjahat benar. Yahud, Nasoro mereka adalah penjahat. Hati-hati. Taib 99 membunuh 99 orang. Akhirnya fasa'ala maka orang ini tanya an a'lami al art orang yang paling alim daripada penduduk bumi. Hah? ala rahib maka ditunjukkan kepada seorang pendeta, seorang masuk rahib itu orang ahli ibadah. Bukan orang yang ahli ilmu tapi orang ahli ibadah. Ibadah berarti ilmu ini minim. Tidak hikmah, tidak hakim orangnya, tidak ahli hikmah berarti. Tidak bijaksana. Datang si pembunuh ini kepada si rohib orang ahli ibadah fa'atahu faqala maka berkata innahu qatala tis'an wa tis'in ini membunuh 99 orang fahal lahu min taubah apakah ada bagi dia kesempatan taubat 99 ya Allah berapa anak yatim ini berapa janda ini kalau nanti bisa bayangkan 99 itu punya istri 4 semuanya per orang wis piro janda ya yuk kalau punya anak lima, sudah berapa anak yatim itu? Waduh. Fakola la. Maka si orang yang ahli ibarat menyatakan, enggak ada tobat ini, kena menen nih. Loh, berarti anak tidak bisa tobat? Enggak. 99 kurang 1 jadi 100, ente yang, 100, yang ke 100. Fakotalahu maka dibunuh, fakam malabi mi'ah, maka menyempurnakan dengan Si ahli ibadah itu 100 wis pas wis 100 sih. Tapi orang ini masih pingin dia jadi baik tobat. salah, na alami al ar tanya lagi siapa yang paling alim di daerah ini. Fadullah ala rojulin alim. Ah, maka dia diarahkan kepada orang yang alim beneran ini. Bukan orang ahli ibadah tapi alim beneran ini. Faqala maka dia, maka dia berkata innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubah. Dia membunuh 99 100 eh, orang punya ada kesempatan taubat enggak? Faqala na'am. Ya, ya, bijaksana, punya ilim. Punya ilmu. Karena itu kalau sampai yang tadi sudah akan datang itu musyawarah ojo yang dukun, enggak punya ilmu babi Akhirnya ngawur, wih gawaan keris. Hmm. Kilo. Tahu sebarno uya. Yang ndak ndak bukan ala ilim jadinya. Ngawur. Hah? Datang kepada orang yang punya ilim. Bijaksana qala na'am. Ya, ada. Bisa terima tobatnya. Wa man yahulu dan siapa yang menghali, menghalangi bainahu antara orang yang pembunuh dari itu wa baina taubat dan antara orang dan antara taubat. Sapa sing iso menghalangi antara dia dan taubat? Intolik. Ah, cuma diarahkan. Intolik idhab. Pergilah kamu ila ardi kata kata ke daerah ini Fa inna biha unasan ya'buduna Allah taala, maka di sana ada beberapa orang mereka beribadah kepada Allah taala, fa'budillah ma'hum, maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Disuruh bergabung dengan orang soleh. Orang itu berbuat jelek itu kebanyakan dari lingkungan. Kalau berubah lingkungan jadi api. Teman-temannya ahli ganja, mabuk, nyanyi, berubah teman-temannya orang yang ngaji, ibadah kepada Allah, berubah dia. Eh berangkat tuh ke sana bergabung ada di sana. Ini keutamaan bergabung dengan orang soleh ini. Hmm. Wala tarji ila ardik, jangan kembali lagi loh ke daerahmu. Balik mana enggak lah ini. Jadi antisipasi orang itu tidak kembali lagi misalnya dulunya minum, tidak kembali lagi. Gimana caranya supaya nggak minum? Ojo balik yang lingkungan mulai maning. Katut lagi nanti. Pasti sudah kak, oh, setan akan ngingetkan. Ingat inti dulu. Begini kan asik, kan baik, kan itu, kan ini. Nah, wala tarji'la artik. Fa'inah artusu Maka sesungguhnya itu adalah daerah jelek. Fantolako berangkat itu orang hatta idana nasafa sampai di tengah jalan atau hulmut datang kepada dia kematian mati belum beribadah, belum ketemu sama orang yang soleh yang ia bergabung, belum memulai ini, cuma punya niat mau bergabung, udah ninggalkan perbuatan maksiat di tengah jalan mati. Yo, apa keputusan ini? Hmm? Fakta samad fihi malaikatul rahmah wa malaikatul adab maka bertikai ikhtasam. Di dalam memutuskan orang ini malaikat rahmat dan malaikat adab. Turun malaikat rahmat, wah ini orang baik ini mau bergabung dengan orang yang soleh. Kita akan layani dengan rahmat. Malaikat adab turun, ini kurang ajar, 100 orang di pateni ini. Nah ini harus kita siksa, dia belum berbuat baik tapi sudah berbuat jelek ini. Kata malaikat rahmat, tak boleh malaikat begitu. Ini bagian kita, inti ojo nemen-nemen ambil wong iki ini malaikat adab. Ini orang jahat kok, eh tak ajari ini. Fagat malaikat rahmat maka berkata malaikat rahmat, jahat taiban. Dia datang dalam keadaan bertobat kok, mukbilan bi ilallah. Dia maju dengan penuh hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qalat malaikatul adab dan berkata malaikat adab "Innahu lam ya'mal khairan God." Iya, tapi dia tidak berbuat baik sama sekali masih. Hah? Fa'atahum malakun, maka datang kepada mereka satu malaikat fi surati adami dalam bentuk manusia. Datang malaikat. Hah? dalam bentuk manusia faja'aluhu maka para malaikat menjadikan malaikat bentuk manusia ini bainahum antara para malaikat ayah hakaman menjadi hakim menjadi mediator ya antara dua malaikat yang berselisih ini ini penting ya kalau inti nggak ketemu satu sama lain pakai orang ketiga mediator hakaman Cuma yang jadikan hakaman ini ya harus pinter. Nggak lihat amplopnya gede mana. Baru dibela. Hah? Hakaman. Malaikat itu loh, ono sing ikhtilaf ya. Apalagi manusia. Malaikat itu masih ada ikhtilaf ini di sini nih. Dan perlu hakam di antara malaikat tadi ini. Manusia kadang-kadang tidak perlu karena PDW, tidak pakai hakam di antaranya. Nah, ikhtilaf itu sudah wajar. Tapi ojo sampai terus gelut rame. Nah, kalau memang tidak sanggup untuk ada titik temu, ya ada orang ketiga yang menjadi mediator. Itu yang paling penting. Ah. Akhirnya yang ketiga ini yang jadi hakam ini menyatakan gisu ma bainahuma. Udah ukur saja ma bainal arden antara dua daerah. Daerah su, daerah jelek yang ia tinggalkan dan daerah al al khair, daerah yang baik yang ia akan tuju, yang di situ ada orang-orang soleh. Ukuran nih, Fa'ila ayatihima kana adna, maka di antara dua daerah itu mayit ini yang lebih dekat Fahualah maka berarti bagi dia itu. Kalau lebih dekat ke ardusu ya berarti dia bagian malaikatul adab. Kalau lebih dekat kepada ardul khair ya berarti dia bagian malaikatul rah, rahmah. Fagosu diukur lon malaikat ya sing ngukur. Ya. Fagosu diukur Fawajaduhu. Maka mereka para malaikat mendapatkan itu orang adna. Lebih dekat ilal ardil ladhi arad. Ke daerah yang ia tuju. Berarti ardul khair bagian malaikat rahmat. Fagobadadhu. Maka mengambil dia malaikatur rahmah, malaikat rah, rahmat. Subhanallah. Ini dalil bahwa membunuh itu juga bisa diampuni asal dia bertoh bertobat. Ya, mong qatala mu'minan fajazau jahannam khalidan fiha itu ada khilaf itu tala mukminan li annahu mukmin. Orang yang membunuh karena dia beriman dibunuh, karena beriman dibunuh ya kafir berarti. Ada lagi menyatakan eh, itu kalau nggak tobat duluan. Eh, itu kalau nggak tobat duluan ya. Tapi yang jelas sepakat ketika bertobat maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, membunuh jiwa tanpa ada hak itu hukumnya haram wala taqtulun wala wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil bil haq. Tapi ada membunuh yang hak membunuh yang hak, pembunuh digisos dibunuh hak. Orang kafir harbi dibunuh hak. Enggak apa-apa. Enggak dosa, malah itu satu ganjaran kon. Eh, itu adalah hak. Kemudian bagaimana mauna dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan hambanya ketika bertobat. Karena orang bertobat itu dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawabin. Syuf. Ini emeh rokok ya ya Hah? Dibantu sama Allah Subhanahu wa taala malah dalam riwayat dodo itu agak dekek begitu. Diukur dodo tadi itu lebih condong ke ardul khair. Cuma hanya beberapa beberapa apa? jengkal, jengkal saja. Beberapa cacing dok. Lebih dekat kepada daerah yang ia tuju. Dibantu oleh Allah. Malah ada riwayat yang lain, Allah merintahkan, eh sebenarnya lebih dekat kepada daerah su, daerah yang ditinggalkan itu dulu, daerah jeleknya dia. Bukan daerah baik, tapi Allah wahyukan anta ba'adi wa hada anta garbi wa ila hada anta gar wa ila hada anta wa ila hadi anta ba'adi wa ila hadi anta anta garbi. Allah menyatakan, eh kon mung serta ya ardul khair mung serta sehingga lebih dekat ini kon moloro ya Nah, kalau Allah mengendati bukan hanya yang molor itu karet bumi molor, bumi semung seret ini dalil juga bahwa kenapa para aulia Allah kok bisa dalam waktu yang singkat kok sampai Beberapa langkah tok wis tutuk kok cepet. Kenapa? Ini antagarbi antaba antagarbi antabaadi. Itu memang ada di hadis ono sahih. huh? Jadi Allah itu bisa munsret no bumi kepada beberapa hambanya. Nah, bisa molor bumi kepada beberapa ham hamba. Gak tutuk-tutuk padahal cedek. Jadi ya molor no berarti. Ya. Wallahu a'lam. Dan ketiga, malaikat itu bisa tasyakul, bisa menyerupa. No. Bisa menyerupa. Loh apakah hanya saat itu, setiap saatnya bisa menyerupa? Hmm? Hanya kepada Nabi? Enggak, kepada manusia bisa. Banyak itu yang yang ketemu dengan malaikat. Para sahabat pernah ngelihat Jibril dalam bentuk manusia. Malah ada yang diuji dalam hadis itu tiga orang yang botak, yang belang yang buta itu malaikat itu kan nyuci. Hmm. Jadi ada di satu majelis itu kadang-kadang malaikat menyerupai manusia. Karena tidak boleh orang itu menghina. Waduh, iki wong kok budak ngene. Lho, barangkali malaikat. Ngena kon. Enggak boleh kamu. Kamu menghina. Hmm. Allahu a'lam.